Dan pada malam hari ini yang sebenarnya adalah jadwalnya beliau Al-Ustaz Harith Hafizahullah Ta'ala Namun dikarenakan beliau masih berhalangan untuk hadir maka saya di sini diminta untuk mengisi kekosongan ya membacakan tentang permasalahan-permasalahan kaitannya dengan permasalahan fikih dikarenakan beliau Al Ustaz Harith hafizahullah taala pada pertemuan-pertemuan yang lalu beliau membaca atau membahas tentang permasalahan fikih. Dan yang dibahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu oleh beliau sudah sampai tentang ahkamus shalah, ya. Hukum-hukum yang berkaitan dengan apa? Salat, ya. Dan telah disampaikan kepada diri saya, ya. Telah membahas tentang syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, ya. Terus juga telah dibahas tentang sunnah-sunnah sholat ataupun wajib-wajib sholat. Maka insya Allah Taala pada malam hari ini kita akan membahas tentang mubtilatus sholat, ya. perkara-perkara yang membatalkan ibadah sholat. Ya dan insya Allah kita akan membahas secara ringkas ya dan mudah-mudahan nanti setelah kedatangan beliau Al Ustaz Harif bisa menambahkan faedah-faedah yang belum kita sampaikan kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah perlu kita ketahui bahwasanya ibadah salat adalah merupakan ibadah yang sangat penting bahkan merupakan ahadu arkanil Islam salah satu dari apa rukun-rukun Islam yang tentunya hukumnya apa wajib ya merupakan fardu ain kewajiban bagi setiap muslim ataupun muslimah untuk menjalankannya maka tidak ada nah, kelonggaran ya ataupun celah bagi kita seorang muslim yang sudah balik untuk tidak mempelajarinya ya wajib atas kita untuk mempelajari tentang permasalahan sholat, ya apabila kita belum mengetahuinya dikarenakan ibadah sholat adalah merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan suatu amalan yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali pada hari kiamat ya yang mana apabila amalan ibadah salat ini baik maka amalan-amalan yang lain yang lainnya menjadi baik pula dan sebaliknya sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i serta disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu ya perhatikan sesungguhnya amalan ya yang dihisab diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan seorang hamba pada hari kiamat yang pertama kali adalah solatnya ya jadi bukan tentang sodakohnya, zakatnya, ataupun puasanya, dan yang lainnya. Namun yang pertama kali dari ibadah-ibadah yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah solatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah ya maka barang siapa yang amalan ibadahnya dari ibadah salat ini baik ya maka dia akan apa aflah ya akan beruntung wa anjah dan akan selamat wa in fasadat faqad khaba wa khasira dan barang siapa yang dia amalan ibadah salatnya itu fasadat rusak jelek ya nah terkadang sholat terkadang tidak atau sholat terus namun sholatnya ini tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah ya masih belum tumak ninah bacaannya masih belum benar zikir-zikirnya ataupun doanya ya apabila amalan sholat ini ketika dihisab jelek ya buruk faqad khaba wa khasira maka sungguh dia menjadi orang yang khoba wa khasira yaitu orang-orang yang merugi ya. Nah. Dan juga amalan ibadah salat adalah merupakan suatu amalan yang membedakan antara seorang yang muslim dan orang yang kafir ya. Kalau kita seorang yang muslim tidak pernah melakukan salat ya tidak semangat di dalam menjalankan sholat ya ketika sudah adzan masih di rumah ya bahkan di rumah pun tidak menunaikan ibadah sholat ya terus apa pembeda antara kita dengan mereka orang-orang kafir ya yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan di dalam sebuah hadis Innal ahdal ladhi bainana wa bainahum as-salatu Faman kaha fakot kafaro. Sesungguhnya ya pembeda antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah amalan solat ya. Faman kaha fakot kafar. Maka barang siapa yang meninggalkan amalan ibadah solat, maka sungguh telah apa? kufur ya, menjadi orang kafir ya. Nah, terus bagaimana orang yang melaksanakan sholat, tapun namun dia mengingkari kewajiban sholat tersebut, ya? Terkadang sholat, terkadang tidak. Dia meyakini bahwasanya amalan ibadah sholat tidak wajib, ini juga bisa kufur. Ya, karena amalan ibadah sholat adalah amalan yang yang wajib. Nah, merupakan fardu ain, wajib bagi setiap muslim, setiap mukallaf baik dari kalangan lelaki ataupun wanita. Nah, dan kitab yang akan kita bahas kaitannya dengan ahkam musalah ini adalah kita ambilkan dari kitab Al-Fiqhul Miyasar ya, yang ditulis oleh para ulama. Nah, dikumpulkan oleh beberapa para ulama. Dinyatakan di sini al-mas'alatu sabi'ah, permasalahan yang ketujuh. Mubtilatuha yaitu perkara-perkara yang membatalkan apa? Salat. Yubtilus salat umurun najmaluha fi mayati atau nujmiluha fi mayati. Nah, ada beberapa perkara yang membatalkan amalan ibadah sholat. Yang mana perkara-perkara tersebut kita kumpulkan ya atas apa-apa yang akan kita sebutkan ya, yang akan datang ini. Al awal yang pertama yubtilus solah, ma yubtilu at-taharah. Nah, jadi perkara yang membatalkan sholat adalah perkara-perkara yang membatalkan toharoh. Apa itu toharoh? Bersuci, ya. Misalkan antum sudah wudhu, nah antum belum sholat, ya. Antum sudah wudhu, kemudian tiba-tiba batal dengan apa misalkan kentut, ya. Maka seseorang ketika sholat pun, ya, ketika dia kentut ya, tentunya sholatnya batal bukan toharohnya saja yang batal, namun sholatnya juga batal. Ya. Kemudian BAB atau BAK ya. Namun ketika sedang sholat ya tidak langsung apa BAB atau BAK ya. Ketika sudah terasa ya menahan, tidak mengapa dia membatalkan sholatnya untuk segera buang hajat. Terlebih lagi kalau dia memang ketika menahan menyebabkan tidak khusyuk ya namun hanya kalau hanya terlintas saja ya nah dan tidak mempengaruhi kekhusyuannya wallahu alam bisawab mungkin tidak mengapa ya nah jadi perkara yang pertama yang membatalkan sholat adalah perkara-perkara yang membatalkan toharoh ya li'anna toharota syartun sihhatiha Dikarenakan toharoh ini merupakan syarat tentang sahnya solat. Ya, toharoh itu merupakan syarat sahnya solat. Faidah batol nam toharoh batolati batol batolati solah. Maka apabila toharoh seseorang itu batal disebabkan karena buang angin, ya ataupun yang lainnya yang merupakan pembatal dari toharoh pembatal wudhu maka batal pula solatnya ya maka batal pula apa solatnya ini perkara yang pertama jadi pembatal pembatal solat nah, diantaranya adalah perkara-perkara yang membatalkan toharoh atau membatalkan wudhunya kemudian yang kedua ad bisa bisautin ad bisa bisautin ya apa maknanya ad ter tertawa ya nah tidak hanya tersenyum namun apa tertawa bisautin dengan suara pernah nggak antum sholat kemudian tertawa nah kalau pernah nah sengaja batal ya. Namun kalau tidak sengaja ya, mungkin karena ada anak ya main-main di depannya, kemudian terjatuh terpleset yang membuka antum apa? tertawa ya. Ini tidak sengaja misalkan ya. Secara refleks ini tidak membatalkan. Namun kalau sengaja ya, nah membatalkan sholatnya Adapun kalau hanya tersenyum membatalkan atau tidak? Tidak ya. Nanti akan disebutkan. Fa innahu yubtiluha bil ijma'. Maka tertawa ini yang dengan suara yang disebut dengan al-qahqahatu ya. Yaitu tertawa yang terbahak-bahak ya atau dengan keluarnya suara. Nah, ini membatalkan ibadah sholatnya bil ijma menurut kesepakatan para ulama ya li'annahu kal kalam dikarenakan tertawa ini bagaikan apa kalam ucapan ya bagaikan pembicaraan yang di luar sholat ya karena kalau kita sedang sholat kita dilarang diharamkan untuk berbicara ya misalkan ada anaknya di sampingnya Nah, Abdullah sini ya sholat samping Abi ya. Ini sudah berbicara ya merupakan kalam nas ya. Ini membatalkan apa? Sholat Bal asad bahkan dinyatakan di sini asad lebih nah, keras ya atau lebih berat tingkatannya dibandingkan kalam ya merupakan pembatal salat Walima fi dzalika minal istighfafi wa tala'ub. Dikarenakan pada tertawa tersebut apalagi terbahak-bahak eh. Nah, padanya terdapat istighfaf ya, meremehkan terhadap amalan ibadah salatnya wa tala'ub dan seakan-akan apa? bermain-main ya. Nah, biasanya kalau tertawa kan sedang apa? bercanda ya, bermain-main. Nah, adapun ketika kita sholat, kita sedang bermunajat ya dengan Allah Subhanahu wa taala, Rob semesta alam ya. Tidak sepantasnya bagi kita untuk bermain-main. Hendaknya kita tenang, khusyuk, penuh wibawa ya. Kemudian al munafilil maksud as-salah yang mana perbuatan tersebut menafikan tujuan dari sholat ya menafikan tujuan dari sholat Amat tabassum bila ada adapun hanya sekedar tabassum tabassum muka li akhi kasodakoh apa makna tabassum tersenyum ya sebagaimana disebutkan dalam hadis tabassum muka li akhi sodakoh senyummu terhadap siapa saudara musuh sama muslim itu merupakan sodakoh ya. Jadi kalau kita ingin sodakoh yang tanpa harus mengeluarkan harta mudah atau susah? Mudah ya. Ketemu dengan saudara kita, assalamualaikum, tersenyum ya. Nah, jangan malah apa? Cemberut ya. Sekalipun salam tapi mukanya nah, tidak manis, cemberut ya, seakan-akan sedang marah ya. Nah, maka nah, kurang mengenakan hati. Yang mau menjawab juga agak enggan ya. Nah, namun kalau kita mengucapkan salam dengan tersenyum, masya Allah, yang ketemu langsung seneng, langsung apa? Semangat untuk menjawab. Waalaikumsalam ya. Terus bertanya tentang kabarnya ya. Bertanya tentang keadaan keluarganya ya. Akan menimbulkan rasa kasih sayang, saling cinta, mencintai. Ya, dan ini harus diamalkan, ya, harus dipupuk terus. Ya. Dikarenakan terkadang malah amalan ini dilupakan. Ketika kita berjumpa dengan saudara kita, yang pertama kali diucapkan bukan salam, ya. Apa biasanya? Nah, gaya-gaya anak muda, ya. Bro, ya, ataupun yang lainnya atau menyebutkan sebutan ya panggilan temannya yang kurang bagus ya. Nah. Kemudian wa amma nam amma tabassumu bila qahqahatin fa innahu la yubtiluha. Adapun hanya sekedar tersenyum tanpa mengeluarkan suara ya atau tertawa terbahak-bahak ya maka sungguhnya tidak membatalkan sholatnya. Ya. Kama naqalahu Ibnul Mundir wa ghairuhu sebagaimana telah dinukilkan oleh Ibnul Mundir dan yang lainnya. Ini perkara yang kedua. Asalis yang ketiga Al-kalamu amdan Al-kalamu amdan Apa arti kalam? berbicara ya nah membaca ya kalimat mengeluarkan suara atau kalimat kata yang bukan merupakan bagian dari zikir-zikir salat ataupun bacaan salat ya ataupun ayat-ayat yang harus dibaca ketika salat ya ini membatalkan salatnya amdan ya ketika apa sengaja ya kalau refleks misalkan tidak sengaja ya nah hukumnya lain li ghairi maslahati shalah. nah yang mana bukan merupakan maslahat sholat fa'an Zaid ibni Arqam radhiyallahu an qala maka telah disebutkan di dalam sebuah hadis dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an beliau bercerita ya jadi para sahabat dulu pada awalnya mereka ketika sholat ya mereka terkadang berbicara dengan saudaranya yang ada di sampingnya ya yang, yang sampingnya juga menjawab ya nah masih bisa apa berkomunikasi misalkan sebagai makmum ya terkadang berbicara kepada yang di sampingnya nah ini pada awal-awal Islam Kemudian turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala ya yang akan kita sebutkan. Kata beliau radhiyallahu an kunna natakallamu fis salati. Dahulu kita para sahabat di awal-awal datangnya Islam ketika salat masih berbicara ya. Yukallimu rajulu minna sahibah. Sebagian dari kita ya, salah seorang dari kita berbicara terhadap orang yang berada di sampingnya ya terhadap temannya. Nah, min hajatihi dari kebutuhannya. Ya bukan maknanya setiap kali sholat ber, berbicara, namun ketika ada kebutuhan, ya mereka berbicara terhadap saudaranya yang berada di sampingnya. Wahwa ila janbihi fi yaitu dalam keadaan dia majak bicara kepada orang yang bihi berada di sisinya ketika sedang sholat hatta nazarat sehingga nah, atau sampai turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ya. Nah, hafidhu 'ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian as salawat yaitu salat-salat yang lima waktu Wassalatil wusta dan juga solat wusta. solat apa? Asar, ya. Tadi sebenarnya sudah disebutkan solat lima waktu mencakup pula solat asar. Nah, namun di sini ditekankan kembali solat asar. Dikarenakan yang sering ya seseorang itu terlalaikan, tersibukkan darinya adalah solat salat asar ya. Nah, kemudian Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qumu lillahi qanitin." Dan tunaikanlah ya ibadah salat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala qanitin dengan khusyuk ya. Jangan sambil berbicara atau tertawa ya, bermain-main ya. Nah, sehingga setelah turunnya ayat ini mereka nah ketika sholat sudah tidak pernah lagi apa berbicara ya mengajak bicara saudaranya yang berada di sampingnya. Fa'amarona bisukut wa nuhina 'anil kalam. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, memerintahkan kepada kami untuk diam ketika solat. ya hanya membaca apa zikir-zikir ataupun bacaan-bacaan yang ada di dalam solat. ya dan melarang kepada kita anil kalam dari ucapan-ucapan yang bukan merupakan bagian bacaan dari sholat. Ya. Ketika sudah takbiratul ikhram, Allahu Akbar, berarti sudah apa? Haram bagi kita untuk melakukan hal-hal yang dibolehkan di luar sholat, Berbicara, makan, terus apa lagi? Minum, ya. Sekalipun kita sedang haus misalkan sedang ngelak ya haus tidak boleh bagi kita untuk ambil minum ambil sholat minum ya nah tidak boleh bagi kita pula makan ya sekalipun makan permen ya nah sebagaimana mungkin kita dapati anak-anak ya karena sedang makan permen sudah ditegakkan sholat langsung ikut sholat sambil makan permen ya nah kalau kita yang sudah tahu nah batal ya tidak boleh bagi kita nah, sedang sholat sambil makan ataupun minum ataupun berbicara ya. Kemudian fain inna takalluma jahilan uh, ya. fain takal takallama jahilan aw nasiyan la tubtilu sholatahu. Maka jika seseorang dia takallama berbicara dikarenakan jahil belum tahu hukumnya bahwasanya berbicara ketika sholat adalah haram, tidak boleh, dilarang, ya. Aunasian atau lupa, sudah tahu hukumnya namun lupa, keceplosan, ya. Nah, maka sungguhnya, nah, bicaranya tersebut, ya, tidak membatalkan sholatnya, ya. Ketika apa? Dalam keadaan jahil atau nasi, itu lupa ya nah dan hal ini pernah terjadi ya pada zaman Rasulullah SAW Alaihi Wasallam masih hidup dan hal ini dialami oleh Muawiyah ibnu Hakam as Sulami ya Muawiyah ibnu Hakam as Sulami ketika itu mereka para sahabat sedang sholat bersama Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam tiba-tiba dari jamaah yang sholat ada yang bersin ya mengucapkan alhamdulillah kemudian Muawiyah bin Hakam ini mendengar kemudian mengucapkan apa yarhamukallah ya di sini ada khitab yarhamukallah ya nah khitab yang diajak bicara yaitu domir kaf ya ini merupakan pembicaraan yang di luar solat ya maka membatalkan solat apabila sudah tahu hukumnya ya sehingga para sahabat yang lain mengarahkan pandangannya kepada siapa? Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Ya. Ada yang menepuk-nepuk bahannya. Tujuannya apa? Untuk diam, ya. Nah, malah dia semakin apa? Bingung, ya. Nah, kemudian setelah selesainya sholat, ya, maka Rasulullah menyampaikan ya kepada beliau dengan perkataannya inna hadhihi salah la tasluhu fiha syai'un min kalamin nas. <clears throat> Sesungguhnya salat ini ya, baik itu salat fardu ataupun salat sunnah sama saja. Tidak boleh padanya terdapat sesuatu dari kalamun nas, ya pembicaraan yang biasa dilakukan di luar salat, ya. Nah, adapun di luar salat <clears throat> hukumnya wajib bagi kita yang mendengar saudara kita mengucapkan alhamdulillah ketika bersin <clears throat> untuk kita menjawabnya ya rahmukallah ya. Ataupun dalam salat tidak boleh. Naam. ma huwa at-tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Dan amalan ibadah salat tersebut pembicaraannya nam hanyalah berkaitan dengan tasbih, nam takbir, Nah, dan juga qiraatul Quran ataupun zikir-zikir yang disunahkan untuk dibaca ketika sedang sholat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pembicaraan selain itu, ya, yang bisa jadi di luar sholat wajib ataupun sunnah ataupun mubah, ya, maka ketika sholat tidak boleh untuk dilakukan, ya. Berarti penting bagi kita untuk mempelajari tentang hal-hal tersebut, ya. Jangan sampai kita melakukannya berulang-ulang dalam keadaan hal tersebut apa? Membatalkan sholat, ya. Nah, inilah pentingnya bagi kita mempelajari tentang perkara-perkara yang diperintahkan dan juga perkara-perkara yang dilarang, ya. Jadi ketika kita belajar agama bukan hanya yang dipelajari apa? Tentang perintah-perintahnya saja, adapun larangannya tidak butuh, tidak penting ya. Tentang syirik, kemudian apalagi lawanan dari sunnah ya. Perkara-perkara yang baru dalam agama misalkan ya. Perkara-perkara yang membatalkan wudhu, perkara-perkara yang membatalkan sholat, ya, membatalkan puasa tidak penting misalkan ya. Hal ini tidak benar. Namun wajib bagi kita ya untuk mempelajarinya semuanya. Apalagi permasalahan tauhid dan syirik ya sekalipun ini perkara yang dilarang melakukan syirik namun kita juga harus mengetahuinya dikarenakan barang siapa yang tidak mengetahuinya bisa jadi dia terjerumus kepadanya dalam keadaan tidak mengetahuinya nah barakallahu fikum kemudian yang berikutnya yang keberapa yang keempat ya mururul mar'atil balighah melewatnya seorang wanita yang balighah yang sudah balik di hadapan orang yang sholat yang sholatnya ini nah, tanpa sutroh ataupun di antara dia dengan sut sutroh ya pembatas nah awil himar ataupun melewatnya apa himar apa tuh himar keledai Ya, di sini ada keledai atau tidak? Enggak ada adanya gonam ya, tamais, kambing, kambing domba, kambing kacang ya, kambing Jawa. Nah, adapun khimar kayaknya enggak ada ya, kecuali di kebun binatang mungkin ada ya. Adapun di Saudi, di Yaman ataupun tempat-tempat yang lain yang berdekatan masih banyak ya dipergunakan oleh mereka untuk mengangkut barang mengambil air dari tempat yang jauh ya nah, membawa barang-barang ya ataupun yang yang lainnya terkadang di nah, naiki untuk sebagai kendaraan ya nah kemudian awil kalbil aswad ataupun anjing aswad apa makna aswad hitam ya seperti hajar aswad ya nah baina yaday al-musalli duna maudi'i sujud duna maudi' sujudihi yang mana hal-hal tersebut tadi yang disebutkan ini lewat antara dia orang yang sholat tadi dengan tempat sujudnya ya masih dalam antara dia dengan sutrohnya ya tempat untuk sujud nah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idza kana baina yaday baina yadayhi mithlu akh mithlu akhirati ar-rahl." Naam. apabila salah seorang dari kalian salat, ya, maka sungguhnya dia ya atau harus untuk menutupnya. Nah, idza kana baina yadaihi mithlu akhirati rahal apabila di hadapannya ada nah, benda yang semisal dengan pelana kuda atau binatang yang dijadikan sebagai tunggangan. Ya biasanya kan ada pelananya, tempat untuk apa? Naik atau duduk ya. Nah, itu biasanya ada bagian yang lonjol ke atas ya. Nah. Dan ada yang menyatakan hal itu sekitar nah satu enam satu hasta ya. Ada juga yang menyatakan kurang dari itu. Karena ma'akhirati rahal ya. Bagian pelana yang belakang itu yang agak nonjol ke atas itu berbeda-beda ya ada yang cuma sejengkal, ada yang lebih dari itu, ya ada yang satu hasta, ya. Nah, kalau ada benda yang setinggi itu, maka mencukupi dijadikan sebagai apa? Sutroh, ya. Misalkan ada meja, nah pendek seperti itu, ya. Nah, sudah cukup ataupun tas, ya. Nah, kalau orang boleh nggak dijadikan sutroh? Ya, boleh, ya Nah, misalkan ada orang sedang duduk di soft barisan pertama, antum datang di soft kedua mau sholat, ya. Nah, boleh menjadikan orang tersebut sebagai sutroh. Kalau ada di antara kalian yang mau melewat, jangan lewati antara orang yang sholat dengan sutrohnya, ya. Harus di luar itu, baik belakangnya ataupun depan sutroh tersebut. Adapun orang yang sedang sholat secara berjamaah Nah, sutrohnya sutroh siapa? Imam cukup ya. Sutrohnya hanya satu di tempat imamnya. Jadi kalau antum batal, ya tidak mengapa lewat di depan sof-sof solat, ya. Jadi tidak harus ke belakang dari tempat antum salat mundur ke belakang, ya, karena khawatir untuk apa? Masuk dalam hadis larangan melewati orang yang salat ya. Hal ini tidak masuk. Karena sholat berjamaah sofnya cukup apa? Satu ya. E, sutrohnya cukup satu yaitu sutroh bagi imam ya. Misalkan antum sholat id secara berjamaah di musola tanah lapang ya. Cukup yang mencari sutroh hanya imamnya saja ya. Tidak perlu jamaah yang berada di soft pertama membuat apa? Sutroh sepanjang soft ya. Ini merepotkan ya Nah, dan ketika ada yang batal, tidak mengapa berjalan di hadapan sof-sof. Ya. Sebagaimana hal ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada sahabat yang naik kendaraannya masuk ke masjid Rasulullah dalam keadaan masih berkendara, masih berkendaraan, ya. Apa bisa? Ya. Bisa karena masjid Rasulullah dulu belum ada temboknya, ya. Nah, namun sudah jadi masjid, ya. Nah, Terkadang masih ada anak kambing yang masuk lewat ya. Nah, ada pun ketika lewat di hadapan para jamaah atau makmum, hal ini tidak mengapa, ya tidak membatalkan apa? sholat orang yang sholat ya, dan juga tidak berdosa, ya. Kemudian baik dalam yakun baina yadaihi mithlu akhirati rahal fa innahu yaqta'u salatuhu al-himaru wal mar'atu wal qalbul aswad ya maka jika nah, tidak ada sutroh pembatas ya antara yang sholat tadi dengan pembatas tersebut nah maka ketika ada orang yang lewat perempuan misalkan ataupun yang lainnya nah disebutkan di sini himar ya ataupun anjing yang hitam ini bisa membatalkan atau memutuskan sholatnya ya nah adapun kalau sudah ada sutrohnya lewat di depan sutroh tersebut tidak tidak mengapa ya apakah boleh menjadikan seorang wanita sebagai sutroh ya apakah mungkin mungkin kalau kita sholat di rumah ya misalkan ada istri kita sedang duduk di depan ya ataupun sedang tiduran ya sebagaimana Rasulullah pernah sholat nah di belakang Aisyah ya singkat anak atau salah satu dari istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ya nah namun tidak bukan lalu langlang dijadikan apa sebagai sut sutrah nah barakallahu fikum waktunya masih ada atau sudah habis Masih lima menit. Ya. Kemudian diterangkan oleh para ulama warrahlu huwa ma yurakkabu alaihi alal ibil. Ya, tadi yang disebutkan ar itu adalah sesuatu yang disusun atau diletakkan di atas al-ibil, yaitu unta. Ya. Nah, pelana unta, ya. Pernah nggak lihat unta yang ada pelananya? Biasanya di tempat-tempat wisata ada ya, yang mana biasanya, namun biasanya untuk foto-foto ya, ada anak misalkan ingin naik unta dinaikkan, kemudian di foto ya, ataupun antum ingin naik ya di situ. Nah, pun di tempat-tempat yang biasa perumahan, insya Allah nggak ada ya karena mahal ya. Nah, apalagi nah, binatang-binatang ini didapatinya di daerah timur tengah sana ya. Untuk mendatangkannya saja butuh biaya yang yang mahal ya. Jadi tidak dimiliki oleh perorangan. Adapun di daerah Yaman ya, Anda dapati eh, satu orang ya, ini bisa punya beberapa onta ya, banyak bisa puluhan onta ya Nah, apalagi kalau orang yang kaya. Dan unta tersebut biasanya di taruh di sebuah tanah yang luas, ya. Biasanya tidak diikat, suruh makan di situ, ya. Atau terkadang ada juga yang liar, ya. Dibebaskan, ya. Nah, kambing juga di daerah Yaman sana juga di dibebaskan, ya. Namun ketika sore pulang, ya, pagi kadang pergi ada juga yang dikandangkan namun nah, ketika ingin makan kemudian digiring ke suatu tempat ya untuk mencari makanan sendiri namun diawasi ya nah sebagaimana pada zaman Rasulullah ada orang-orang yang bekerja sebagai penggembala binatang ya kemudian wahwa kasaraj lil faros ya ini juga sama sebagaimana pelana yang ditaruh pada kendaraan berupa kuda ya kuda juga ada apa pelananya ya wa mu'akhiratul rahal miqdaruha dhira dan kadar tingginya dari mu'akhiratul rahal bagian yang belakang dari pelana tersebut yang naik ke atas atau nonjol ke atas Nah, disebutkan oleh para ulama ada yang menyebutkan ziro satu hasta. Satu hasta itu berapa? Dari ujung jari sampai ke siku, ya. Nah, Memang ada juga ulama yang menyatakan itu berbeda-beda, ya. Pelana itu berbeda-beda. Ada yang cuma satu jengkal tingginya, ya. Nah, ada yang lebih dari itu. Nah, mungkin ada juga yang lebih dari satu hasta. Kemudian fayakunu hadzal miqdar huwal mujzi'u fis sutrah ya. Tapi untuk lebih amannya ya usahakan sekitar satu hasta ya. Nah, untuk hati-hati. Nah, hendaknya mencari sutroh yang tingginya kurang lebih satu hasta dan itu sudah mencukupi sebagai sutroh ya tidak harus yang tinggi ya seperti tembok misalkan ya kalau nggak ada yang tinggi setinggi tembok misalkan tidak mau menjadikan sutroh ya kalau di tanah lapang ya berat ya tidak mesti ada ya nah namun cukup ketika ada tombak misalkan ya setinggi orang ataupun kurang dari itu ditancapkan di depannya sudah bisa menjadi apa sutroh pembatas bagi seseorang untuk sholat kemudian yang berikutnya yang merupakan pembatal sholat yang kelima adalah kasful aurati amdan ya apa makna kasful aurah menyingkap aurat ya menyingkap aurat secara sengaja ya kalau tersingkap tidak sengaja tidak mengapa ya misalkan antum sedang umroh umroh pakaiannya apa bagi lelaki jubah atau gamis ya bukan jubah bukan gamis ya namun ada pakaiannya sendiri yang hanya sekedar dililitkan bagian bawahnya kemudian bagian atasnya juga ada seperti selendang ya nah biasanya kainnya putih ya warna putih nah maka hendaknya bagi kita para laki menutup aurat aurat lelaki itu dari mana sampai mana dari pusar sampai ke lutut ya kalau antum pakai pakaian ikhromnya di atas lutut, salatnya sah atau tidak? Tidak sah, ya. Adapun kalau tersingkap tanpa sengaja, ya, perkaranya lain, tidak membatalkan sholat, ya. Mungkin antum yang sudah pernah umroh atau pernah melihat acara umroh, ya, nah, atau gambaran, ya, pernah diterangkan, bisa terbayang, ya. <clears throat> nah, adapun aurat bagi kaum wanita dari mana sampai mana? Seluruh tubuhnya kecuali apa? Telapak tangan dan wajah. Berarti telapak kaki termasuk aurat. Jawabannya apa? Iya, harus ditutup, ya. Jangan sampai pakai mukena misalkan yang setengah betis, ya. Nah, kayaknya nggak ada ya. Belum kita dapati. Nah, Alhamdulillah di Indonesia ya kita dapati pakaiannya sudah sesuai dengan syar'i ya. Nah, mayoritasnya. Kemudian dan diusahakan pakaian sholat ini yang tebal ya, jangan yang apa? transparan ya. Terkadang ada mukena yang transparan ya atau tembus pandang ya. Jadi pakaian yang berada di dalamnya ya atau bagian kaki yang di balik dari mukena tersebut masih ter, terlihat. Ya, ini belum memenuhi syarat, ya. Barakallahu fikum. Nah, lima taqaddama fi syurut sebagaimana telah berlalu pembahasannya di dalam syarat-syarat sahnya salat. Kita harus menutup apa? Menutup aurat. Wallahu taala a'lam bisawab wa barakallahu fikum. Naktafi ilahuna kita cukupkan sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua apabila ada kekurangan dan kekeliruannya kami mohon maaf subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika